بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan masih seputar pembahasan lafaz-lafaz umum yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Penjelasan beliau terhadap Natmil Waraqat lil Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Kita lihat berikutnya fa asma'u syarti itu kan. Naam. Maka isim-isim syarat karena isim-isim syarat itu termasuk apa? Yang maknanya umum. asmau syarat itu yang sering dikenal dalam ilmu nahwu itu jawazim itu, penjazem. Tapi penjazem dua fi'il mudhari. Kan itu ya enggak? Yang kan dua fi'il mudhari. Yang pertama dikenal dengan fi'il syarat, yang kedua dikenal dengan apa? Jawab syarti wa jazaa'uhan itu. Nah, sudah kita lewati semuanya dalam nahwu. Oleh karena itu kalau paham di nahwu, insyaallah paham di sini juga. Fa asma'ul syarti misal maka isim-isim syarat itu seperti contohnya man ya'mal su'an yudzabih. Ini umum lafadznya. Man ya'mal su'an yudzabih. Siapa saja yang berbuat kejelekan, niscaya dia akan dibalas dengannya. Siapapun orangnya, lelaki maupun perempuan maupun wanita maupun pria, semua masuk. Paham ya? Enggak ada pengecualian di situ. Nah, barakallahu fikum itu hukum globalnya ya. Man ya'mal su'an yudzabih. Syahidnya mana? Kalau itu umum man syartiyah ini. Paham soalnya ya? Eh, barang siapa yang berbuat kejelekan dia akan dibalas dengannya. Umum enggak ini? Umum siapapun orangnya. Berikutnya, hadhi lil aqil katanya. Ini yang untuk berakal, pakai man. Kemudian yang untuk tidak berakal, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apa saja yang kalian kerjakan berupa kebaikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Umum enggak ini? Apa saja berupa kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Eh? Dan bahkan sekecil apapun kejelekan Allah taala tahu mengetahuinya. Umum enggak ini? Umum. Wa hadhihi li akil. Ini tapi untuk yang tidak berakal. Karena sudah kita jelaskan hukum asalnya man itu digunakan untuk yang berakal, sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Berikutnya, wa ayyan ma tad'u falahul asmaul husna dan kapan saja atau di mana saja engkau menyeru atau berdoa na'am kepada Allah Subhanahu wa taala falahul asmaul husna maka hanya milik dialah seluruh nama-nama yang indah syahidnya apa di sini syahidnya yang mana ayan ya enggak na'am barakallahu fikum ayan di situ kan karena termasuk syartiyah juga kan na'am barakallahu fikum cuman sudah kita lewati dalam matan jurumiyah dulu mengenai jawazim itu kalau di depannya kok nggak ada fi'il syaratnya majzum, nah berarti nanti fi mahal. Paham ya? Kan di situ kalau antum perhatikan kan yang majzum cuman satu. Ya enggak? Nah, tapi yang berikutnya pakai fa. Nah, fa-nya berarti jawab syarat. Fa itu adalah fa rabithah li jawab syarat. Fa-nya fa rabithah li jawab syarti. Fa yang fungsinya mengikat jawab syarat. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Karena jangan pandangan antum yang menjazamkan dua fi'il mudhari harus kelihatan majzum dua-duanya, jangan. Itu nanti pembahasan dalam nahwu ya. Nah, syahidnya di sini ayyan. Nah, ya. kapan saja nah, engkau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah taala, falahul asmaul husna. Maka hanya min Allah lah nama-nama yang indah. Kita lihat sini Fa ayyuhuna lil alim wa laysa lil aqil. Tapi di sini barakallahu fikum perhatikan ayun di sini fungsinya untuk alim untuk zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Walaysatil aqil bukan untuk yang berakal karena Allah taala tidak disifati dengan akal. Allah taala tidak disifati dengan berakal ya, tapi Allah taala disifati dengan berilmu, memiliki ilmu. Apa maksudnya? Naam. Oleh karena itu para ulama mengkritik sebagian mereka mengatakan lebih baiknya kalau diucapkan man itu lil alim kemudian ma li khairil alim itu. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Karena nanti mencakup untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah taala enggak disifati dengan berakal tapi disifati dengan berilmu, ya enggak? Memiliki ilmu pengetahuan. Walaysatil aqil bukan untuk yang berakal. Li'anna Allah mausufun bil ilmi wa la yusafu bil aqli. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu dan tidak disifati dengan akal. Nah, karena orang itu ketika berfikir, ya, menggunakan apa ketika berfikir itu? Antum? Akal ya, bukan dengan otak ya. Nah, yang mengatakan berfikir dengan otak itu kurang tepat. Karena otak itu fungsinya pada asalnya bukan untuk berpikir, paham ya? Cuma membantu saja. Wa illa semuanya sumber pemikiran, berpikir, memahami dan semisalnya kemana? Ke akal. Nah, akal tepatnya di mana? Nah, benar, tapi keliru. <laughs> Paham ya? Dan kepala itu bukan akal tapi otak. Paham ya? Oleh karena itu ayam, sapi itu punya. Di kepala itu ada kan? Itu otak atau akal? Otak. Kalau seandainya itu akal, mereka berpikir nggak? Berpikir, bisa ngomong, bicara dan semisalnya. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian yang yang disifati berakal itu kan manusia, ya nggak? Di ayam, kambing, sapi itu kan nggak disifati berakal karena punyanya otak saja, akal tidak punya. Paham ya? Akal itu letaknya dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak gunakan memahami dengannya. Barulah dari mata hati tersebut barakallahu fikum muncul dan akhirnya teralir ke arah otak-otak membantu saja untuk menyalurkan. Wa pemahaman pemikiran kembali ke hati tadi itu. Maksudnya akal letaknya di hati, bukan di kepala. Yang kepala namanya otak. Paham ya? Nah, seperti itu. <coughs> Kita lihat di sini. Wa asmaul istifham kulluha lil umum. Dan isim-isim yang digunakan untuk bertanya semuanya untuk umum. Semuanya menunjukkan apa? Umum. Misal qaulina seperti ucapan kami, man yakum siapakah yang akan berdiri? Nah, man yakum siapa yang mau berdiri? Umum enggak ini? Siapa saja ini pertanyaan, siapa yang mau berdiri? Sa'idah, Koma, qama ayu wahidin sah. Kalau seandainya ternyata ada satu orang yang berdiri itu sudah benar sudah. Karena perintahnya nggak khusus itu loh ya. Man yakum, siapa yang mau berdiri? Atau man yakra. Misalkan ada ada kajian rota alim menghafal hadis misalkan. Gurunya atau ustadznya ngomong man yakra, Man saya kerak atau man yakra Siapa yang mau baca? Ini pertanyaannya umum gak nih? Umum, siapa saja yang berdiri silakan. Gak dikhususkan kan? Nah, kecuali kalau gurunya bilang kerak Nah, baru khusus. kerak berarti nyuruh satu orang. Tapi kalau man yakra Siapa yang mau baca? Umum gak? Nah, yang man ini yang menunjukkan umum man di sini. Man istifhamiyah. Naam. Kata beliau faida qama ayu wahidin sah. Apabila ternyata ada salah satu orang berdiri, sudah benar itu. Wal asma al mausulah kulluha lil umum. Berikutnya juga isim mausul. Isim mausul semuanya untuk umum juga. misal qauli ta'ala contohnya seperti firman Allah taala, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang datang dengan kejujuran, wa bih dan dia membenarkan dengan kebenaran tersebut, ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Na'am barakallahu fikum seperti itu membenarkan kerasulan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidnya waladi umum enggak itu siapapun orangnya dan orang-orang yang datang siapapun orangnya terserah walaupun lafaznya pakai mudakar muannas juga masuk di situ paham ya karena seringnya kalau dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu seringnya loh yang tidak sifatnya enggak khusus itu lafaznya pakai mudakar ya man shoma ramadhana bukan man shamat ya enggak man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi Kan itu. Nah, di situ antum perhatikan man shoma. Lafaznya mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Perempuan masuk enggak kira-kira? Masuk juga. Ya kan? Man shoma. Nah, masuknya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, di samping lafaznya itu walaupun lafaznya mudzakkar tapi ternyata untuk umum mannya juga. Paham itu ya? Man shoma ramadhana. Masuk. Laki-laki atau perempuan. Nah, alladzi mufradun mubtada wal khabar ulaika wa huwa jama' alladhi mufrad. Mutada alladhi yang pertama itu. Kemudian na'am baraka ulaika. Na'am ini adalah khobar. Wawal jama' ulaika. Jama' menunjukkan bahasanya walaupun mufrad tapi dihukumi jama' di situ. Karena apa? Alladhi kan mufrad. Tapi ternyata jama' maksudnya kembali ke mereka semuanya. Ulaika humul muttaqun. Mereka-mereka adalah orang-orang bertakwa. Fadala dzalika ala anna al-asma'al mawsulah kullaha hatta al-mufrad umum. Maka ini menunjukkan bahwasanya isim mausul semuanya itu hingga bahkan mufrad pun untuk umum. Wa dzakar mu'allif khamsata amsilatan hiya dan mu'allif menyebutkan di sini lima contoh yaitu man lil aqil man yang fungsinya untuk yang berakal, ma li ghairil aqil, ma yang fungsinya untuk tidak ya tidak apa barakallahu fi fungsinya untuk yang tidak berakal, ayun lil aqil wa ghairihi lil aqil wa ghairihi ayun untuk umum untuk yang berakal atau tidak Wa hadhihi salasah takunu syartiyatan au istifhamiyatan au mausulatan. Tiga-tiganya ini masih bisa apa? Menjadi syartiyah juga bisa, istifhamiyah juga bisa, mausulatan juga bisa tergantung siyak dan konteksnya, penggunaannya. Yang keempat, aina lil makan. Kalau aina untuk menanyakan tempatan itu. Yang kelima, mata lil zaman. Mata menanyakan sesuatu apa? Untuk zaman, yaitu waktu. Wa hadzal isman ya'tiyani li syarti aw istifham. Dua-duanya ini nah barakallahu fikum datang untuk syarat juga bisa, syartinya dan juga untuk istifham juga bisa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum intinya itu lafaz-lafaz umum. Lafaz-lafaz umum.